Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Mama Tara, tolong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 dalam bahaya. cepat pindah ke tempat ini. Tunggu eh, eh, tunggu Kamila. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 Acun Kembang goya. Acun Kembang goya. Acun Kembang goya. Acun Kembang goya.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 Raden Wangsa Dirja datang ke dusun Kumbak untuk membuktikan bayi yang dikabarkan hidup kembali itu. Raden Wangsa telah membuktikan bahwa bayi itu memang anak Gandini yang didapatnya dari hasil hubungannya dengan pembantu Raden Wangsa yang bernama Kimpur. Walau sebenarnya hubungan itu sendiri tidak diketahui oleh Gandini berkat ilmu yang dipakai Kimpur saat itu, yaitu ilmu seribu muka sehingga Gandini menyangka bahwa yang tidur bersamanya malam itu adalah Raden Wangsa Dirja. Namun sebelum sempat melihat bayi itu, Raden Wangsa telah membunuh seorang pemuda yang bernama Jamit karena pemuda itu telah menghina Gandini dan dirinya. Sementara itu, Raden Wangsa tampaknya sudah tidak berminat lagi pada istrinya yang bernama Gandini. Apalagi setelah dia buktikan bahwa anak yang dilahirkan Ganini itu memang anak Ganini dari hubungannya dengan Kimpur. Bayangan Kimpur selalu mengganggunya. Bahkan Raden Wangsa merasa cici pada bayi itu. jika aku aman melintas di desa ini tanpa diketahui oleh Gandini. Hmm, ada yang mendatangiku kemarin. Dua orang yang bersenjatakan tombak. Mungkin mereka prajurit Singasari. Berhenti! Oh, aku harus hati-hati. Mungkin mereka banyak. Siapa kamu? Oh, Batara. Oh, uh, kau Kumingdan dan kau Bongkut. Ah, kami tidak tahu kalau yang datang, uh, uh, maksud kami, yang kami hadang ini adalah kau Batara. Apa kerja kalian di sini? Kami disuruh menjaga Gandini dan anaknya di sini. Menjaga Gandini dan anaknya? Jadi Gandini sudah melahirkan? Sudah. Anaknya laki-laki. Siapa nama anaknya? Namanya Raden Gajapati. Hmm, nama yang bagus. Kalian menjaga mereka karena anak Gandini bergelar Raden? Oh bukan, bukan. Tapi karena orang-orang dusun ini tidak suka pada Gandini. Bahkan Gandini sudah membunuh tetua dusun ini. <sighs> Di mana-mana, Gandini pasti membuat keributan. Siapa yang menyuruh kalian menjaga Gandini? Raden Wangsa Dirja? Bukan. Yang menyuruh kami, Kisabrang. Aneh. Kisabrang menyuruh menjaga Gandini dan anaknya. Sejak kapan Kisabrang berbaik hati seperti itu? Ah, entahlah. Kami tidak tahu. Eh, sekarang aku mau bertanya pada kalian berdua. Apakah kalian senang di bawah perintah lurah yang sekarang? Kalau soal upah yang diberikan kami senang. Tapi kalau soal lain kami tidak suka. Tapi ya eh, bagaimanalah kami ini kan orang kecil Batara. Kami tidak bisa bilang apa-apa. Jadi kalian menerima uang dari Kisabrang lebih besar bila dibandingkan dengan Kirekso dulu? Ya, memang lebih besar. Tapi Kisabrang itu tidak punya perasaan tidak punya belas kasihan. Misalnya? Misalnya soal bertanam lada. Seluruh hasil lada di ladang kami dianggapnya adalah hasil ladanya. Yang kalian tanam adalah ladang kalian? Iya. Lalu kenapa Kisabrang bisa mengaku itu hasil tanamannya? Karena setiap bulan kami sudah menerima upah yang besar dari dia. Hah, keterlaluan orang itu. Jadi upah kalian sudah dianggap sebagai pembeli lada yang kalian tanam? Iya. Ya. Kalau orang-orang yang tidak menjadi prajurit dan tidak mendapat upah dari Kisabrang, bagaimana? Wah, mereka akan lebih sengsara lagi. Karena hasil lada mereka dibeli dengan harga yang sangat murah. Bahkan kadang-kadang tidak dibayar. Tidak dibayar? Ya, karena lada itu akan dikirim kepada kerajaan. Ah, orang-orang Lubuk Mentilin sudah tidak berkutik di tangan Kisabrang. Kalian sudah dibodohi oleh laki-laki itu. Ya, kami tidak bisa bilang apa-apa, Batara. Kalau kami berontak, maka kami akan dibawa ke kota raja untuk dihukum picis. Kami ini orang kecil, tidak bisa bicara apa-apa. Yang salah itu bukan kalian, tapi kerajaan Darmasraya. Kenapa orang seperti itu diangkat menjadi pemimpin Lubuk Mentilin? Padahal yang berhak untuk itu bukan dia, tapi Gandini. Ya, iya, ya, betul, Gandini. Gandini. Uh, eh, Kiwista bagaimana? Apakah dia membela penduduk desa? Wah, Kiwista tidak bisa bilang apa-apa. Kiwista penakut. Ya, Kiwista dari dulu memang begitu. Bagaimana kalau kamu rebut kedudukan Ki Sabrang itu, Batara? Kami dan kawan-kawan yang lain akan berdiri di belakangmu. Aku tidak berminat untuk menjadi pimpinan di sana. Apalagi keturunanku tidak ada garis untuk menjadi pemimpin di desa itu. Tapi seluruh penduduk desa suka kepadamu. Mereka pasti menyetujui kalau kau menjadi pemimpin di sana. Yang memilih itu bukan penduduk desa,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 tambah parah sakitnya. Ah, aku tidak tahu lagi harus kemana. Aki Solor sudah mati dibunuh perempuan jahat itu. Lalu bagaimana, Pak? Tangan Punto semakin bengkak, lukanya berair, air itu berwarna ungu. Apakah dia kesakitan dengan lukanya itu? Entahlah, aku tidak tahu. Dia sulit diajak bicara. Dia selalu menyebut-nyebut nama Rusmi sambil menyodorkan telapak tangannya yang luka itu. Ah, aku sedih melihat nasib anak kita. Oh, ada orang, Kang. jangan bicara. Oh, bagaimana, Pak? Bukakan jangan. Jangan. Uh, siapa? Siapa? Suara perempuan, mungkin Rusmi. Bukakan pintu ini. Uh, uh, akan aku buka. Uh, jangan. Aku tidak mau melihat wajah siluman itu. Walau dia cantik, tapi aku takut. Ah, kalau dia perempuan di luar itu siluman, pasti dia sudah bisa masuk ke dalam rumah ini menerobos dinding. Ah, biar aku buka. Jangan, aku takut. Kalau ada apa-apa, tidak akan ada yang mau membantu kita. Aki Solor sudah tidak ada. Sudah, jangan berpikir yang bukan-bukan. Ya, ya tunggu. Hah? Ah, <laughs> masih ingat kesanak padaku? Uh, iya, iya, iya. Oh, siapa Dia, dia siluman juga. Aku datang kemari hanya ingin menyampaikan bahwa aku turut bersedih karena kalian tidak punya orang yang bisa mengobati anak kalian. Karena Akisolo sudah meninggal kan? Uh, ah, iya, iya. Kini kami kebingungan. Siapa lagi yang bisa mengobati anak kami? Sedangkan sakitnya bertambah parah. <laughs> kan dari dulu aku sudah bilang, Kawan anak kalian itu adalah siluman jahat. Aki Solar tidak akan mampu menghadapinya. Bahkan Aki Solar tidak akan mampu mengobatinya. Aki Solar bukan dibunuh oleh siluman perempuan itu. Tapi dibunuh oleh Gandini. Ya, sama saja. Gandini itu adalah murid siluman jahat. Hati-hatilah kalian. Ah. Jadi Gandini itu adalah murid siluman yang bernama Rusmi. Kalian tahu nama siluman perempuan itu? uh, tahu namanya Rusmi. <laughs> Kalian sudah dibohongi. Nama yang sebenarnya dari perempuan siluman itu bukan Rusmi, tapi Mak Rompang. Mak Rompang? Ya. Wujud siluman itu sebenarnya sangat mengerikan. Umurnya sudah hampir 300 tahun. Wajahnya sangat keriput, sedangkan seluruh kulit tubuhnya bergelambir sampai mencapai tanah. Ah. Oh, mengerikan sekali. Tapi kenapa selama ini dia datang dalam bentuk yang sangat cantik? Karena sekarang dia sedang beralih dalam bentuk muda. Bahkan sangat muda. Oh. Sudahlah, aku datang kemari ingin menyampaikan ini. Uh, uh, bungkusan apa ini? <laughs> obat untuk anak kalian. Borehkan obat itu di lukanya. Semoga dia bisa sembuh. Uh, uh, terima kasih. Uh, apakah anak kami bisa sembuh dari sakit gilanya? Bisa. Asal kalian pergi menemui perempuan tua yang bernama Nyisepi. Nyisepi? Iya. Ah, ah, di mana rumah perempuan tua itu? Di Telaga Sore. Oh, hilang dia. Oh, siluman itu hilang. Ah, ah, apakah kau percaya? Hah? Kalau obat yang diberikan kepada kita ini bisa menyembuhkan Punto. Oh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 Enak juga berjalan di tengah malam di bawah sinar bulan seperti ini. Hmm. Aku merasakan ada sesuatu yang mengikuti aku dari belakang. Tapi aku yakin yang mengikuti aku ini pasti bukan manusia. Hmm. Kini dia mencoba berjalan di depanku. Tapi dia tidak mau menampakkan dirinya. Aku sudah bisa melihat sekilas baju yang dipakai makhluk halus ini. Rupanya dia hanya mau melihatkan bajunya. Mungkin dia menyuruh aku berpikir siapa dia. <laughs> aku sudah tahu siapa dia. Keluarlah, tampakkan wujudmu, karena aku sudah tahu siapa dirimu. Hmm, belum juga dia mau menampakkan wujudnya padahal kini dia duduk di atas batu besar itu. Andita, <laughs> Betul kan? Aku tidak akan salah menebakmu. <laughs> Sebenarnya Kang Batara sudah tahu siapa yang mengikuti Kang Batara sejak dari tadi. Cuma Kang Batara sekarang sombong, sehingga tidak mau menyebutkan namaku. Aku betul-betul belum tahu kalau kau tidak menampakkan pakaian yang kau kenakan ini. Hmm, sombong. Bohong. Padahal sejak tadi aku memanggil-manggil nama Kang Batara. Maaf, aku tidak mendengarnya, Andita. Tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar? Betul-betul aku tidak mendengar kau memanggil namaku. Ah, baiklah. Kau bisa pergi dari kampungmu, Andita? Sudah izin pada Rama Rabumi. Oh, lalu kau mau kemana? Mencari suasana damai di tengah cahaya bulan ini. Kenapa? Entahlah. Hari-hari belakangan ini, Aku tidak pernah mendapatkan kedai mayan di dalam hidup ini. Hmm. Perempuan ini mulai lagi memancing-mancing aku. Kang? Iya. Boleh aku mengganggu sebentar perjalanan Kakang Batara ini? Ah, boleh, silakan. Hmm, Kang? Iya. Adakah Kang Batara merasakan malam ini indah? Iya, malam ini memang indah. Apalagi dengan disinari cahaya bulan seperti ini ya, Kang? Iya, iya. Kang, hmm? Boleh aku bertanya? Silakan. Kalau aku mencintai seseorang, bagaimana, Kang? Oh, tentu bagus. Betul bagus? Iya. Kau pasti akan lebih bahagia. Betul bahagia? Betul. Kau akan mendapatkan kedamaian di dalam hatimu. Betul aku mendapatkan kedamaian? Tentu. Kang Batara tidak bohong. Tidak. Apakah Kang Batara juga pernah merasakan jatuh cinta? Pernah. Dalam percintaan, apakah Kang Batara pernah merasakan kekecewaan? Iya, uh, pernah. Dikecewakan adalah sangat menyakitkan. Aku tidak mau lagi merasakannya. Apakah Kang Batara juga tidak mau mengecewakan orang lain? Dikecewakan, mengecewakan, sama sakitnya Andita. Iya, yeah, sama sakitnya. sekampungnya. Sesama makhluk halus seperti dirinya. Kang Batara sudah punya kekasih kan? Uh, sudah Andita. Dia cantik ya? Eh, kau tahu Andita? Aku pernah melihatnya. Bahkan aku tahu namanya. Wulandari kan? Iya, Wulandari. Namanya sudah terpatri di dalam hatiku. Kini aku minta. Aku mohon supaya namaku juga ada dalam hati Kang Batara. Walau hanya sedikit berilah aku tempat. Andita, Bagaimana caranya? Aku sudah punya bulan dari. Kang Batara tadi bilang kan bahwa kecewa itu sangat menyakitkan. Nah, tolong jangan kecewakan aku. Berilah aku tempat di dalam hati Kang Batara. Oh, Gusti. Bagaimana ini?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 Batara termenung lama di dekat aneka duduk. Sementara gadis itu menangis sedih sekali. Bahkan bahunya terguncang hebat ketika dia mencoba menahan tangisnya. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.